umuri وشر الأمور محدثاتها وكل bidah, wa kullu bidatin ضلالة wa kullu في النار Para jamaah kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah taala kita dapat berkumpul kembali dalam kajian kita bulanan dan kita membahas permasalahan yang berkaitan dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid yang insya Allah kita membahas dari kitab Aqidah atau Hawiyah sebuah karya yang disusun oleh al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala. Dan kita tentang ilmu akidah dan bahasan ilmu akidah. Dan kita juga telah bahas tentang urgensi mempelajari ilmu akidah. Dan kita juga telah menjelaskan mukadimah dari kitab Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk masuk kepada pembahasan kitab ini dan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam atau Hawi rahimahullahu taala di dalam kitab yang mulia ini. Bismillah Qala al-mu'allifu bahwa al-imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan mukadimah waqala naqulu bi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarika lahu wala syai'a misluhu wala syai'a yu'jizuhu wala ilaha wairuhu Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Al-Imam Tahawi rahimahullahu Ta'ala Memulai pembahasan akidah dengan menjelaskan tentang masalah tauhid, aqsam tauhid wa anwa'u tauhid. Al-Imam Tahawi rahimahullah taala di dalam kitabnya yang mulia ini beliau memulai dengan menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan tentang jenis-jenis tauhid dan tentang hakikat tauhid. Itulah mungkin yang kita akan bahas pada kesempatan ini dalam beberapa kalimat yang disebutkan oleh muallif itu naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi innallaha wahidun la syarika lahu wa la syai'a misluhu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuhu inilah kalimat yang dibawakan oleh Al-Imam Mutahawi rahimahullahu taala sebelum kita menjelaskan tentang masalah tauhid pembagian tauhid dan bagaimana menurut aku sunnah Walaupun mungkin untuk sebagian ikhwan ini mengulang Tetapi kita mempelajari kitab ini sesuai dengan tartib Artinya urutan yang ada dalam kitab ini Qala Al-Imam Tahawi Naqulu fi tauhidillah Mu'taqidina bi Ucapan beliau naqulu yang di sini dengan domir mutakallim jama. Karena domir mutakalim ada mutakalim wahda seperti ana. Kemudian mutakalim jama kalimat nahnu di sini dikatakan dalam domirnya nakulu. Beliau mengatakan kalimat naqulu li'annahu yu'abbiru kalama ahli sunnati wal jamaah walaysa min kalami wahdihi Beliau mengatakan dengan kata-kata naqulu dan tidak mengatakan kata-kata akulu tidak mengatakan saya berkata tetapi beliau mengatakan kami berkata karena beliau mentakbirkan, menggambarkan i'tiqad ahlu sunnah. Artinya bukan keyakinan beliau sendiri. Tetapi beliau ingin menggambarkan akidah salafus saleh, akidah ahlu sunnah. Oleh kana ni huwa al-Imam Tahawi yu'abbiru biqaulihi naqul. Maka dengan itu beliau mentakbirkan dengan kalimat naqulu. Walaupun dia sendiri yang mengatakannya tetapi mewakili seluruh ahlu sunnah. Kemudian yang kedua dan ini perlu kita mencermati karena memang faidah sangat berharga dari perkataan beliau. Naqulu ada dalil aidan anal aqidah sahihah laisat mujarradah i'tiqadul jinan wa innama hiya qaulul lisan di sini juga kata-kata nakulu kami berkata ini menunjukkan bahwa akidah yang sahih itu akidah yang benar tidak semata-mata keyakinan hati. Itu i'tiqad bil jinan atau yang dinamakan dengan tasdikun bil qalbi, pembenaran dengan hati, membenarkan dengan hati. Tetapi Akidah yang benar atau iman yang benar adalah iman yang dibarengi dengan qaulul lisan. Itu iman yang dibarengi dengan ucapan lisan. Tidak hanya itikad bil qalbi. Walaupun memang Imam Tahawi di sini nanti ada sesuatu yang dikritik oleh para ulama karena beliau berkaitan dengan masalah amal apakah bagian dari iman atau bukan maka akan disebutkan nanti beliau itu yang termasuk dikritik karena beliau termasuk kepada yang dianggap oleh para ulama atau sebagian para ulama adalah murjiatul fuqaha sehingga tidak benar keimanan seseorang sehingga menetapkan dengan lisannya mengikrarkan dengan lisannya qala naqulu bi tauhidillah kami berkata dalam mentauhidkan Allah. Nanti kita jelaskan apa arti tauhid. Mu'atakidin. Di sini yang dimaksud adalah telah kita jelaskan yaitu al-imanu al-jazim alladhi la yatatarraqu bisa. Yang dimaksud dengan akidah telah kita jelaskan dalam mukadimah yaitu satu keyakinan, satu pembenaran yang tidak dibarengi dengan keraguan. Maka itu yang dinamakan dengan akidah. Dan itulah yang dimaksud dengan akidah di kalangan para ulama yaitu al-imanu al-jazi alladzi la yatatarraqu ila hisab. Yang dimaksud dengan akidah adalah keimanan yang tetap, keimanan yang teguh yang tidak tercampuri dengan ragu di dalamnya. Qala bitaufikillah Ayat bimakna bi isti'anati billah bi bitaufikillah dan ini nanti akan berkaitan dengan masalah beriman kepada takdir bahwa menurut ahli sunnah kenapa beliau mengatakan bitaufikillah ini menunjukkan bahwa keimanan seseorang dan keislaman seseorang terjadi dengan taufik dari Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, hidayah menurut ahli sunnah itu dibagi kepada empat atau tiga atau dua hidayah itu. Ada yang dinamakan dengan hidayah ya irsyad, ada yang dinamakan dengan hidayah taufik. Itu kalau kita membagi kepada dua. Yang dimaksud dengan hidayah atau irsyad dikenal dengan hidayah itu dilal. Itu hidayah dilalah di mana orang menunjukkan orang lain kepada kebenaran. Para nabi, para rasul, para ulama, orang-orang alim, ya para dai menunjukkan manusia dengan hidayah apa? Irsyad dilalah. Tetapi tidak bisa menjadikan orang itu mukmin ataupun muslim bertakwa kecuali dengan taufik. Dan inilah yang sesuai dengan firman Allah taala, "Innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Adapun yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah taufik adalah berkaitan dengan masyiah berupa kehendak Allah taala yang berkaitan dengan yaitu tirodah kauniyah itu yang masya Allah kana wa malam yashalam yakun. Apa yang Allah telah kendaki akan terjadi. Apa yang Allah telah tidak kendaki tidak akan terjadi. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala Inna latahdi man ahbabta Sesungguhnya engkau tidak akan bisa menunjukkan orang yang dikendaki Yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik Adapun Nabi SAW sebagai Rasul, sebagai pembimbing, maka itu dinamakan dengan hidayatul irsyad. Atau dengan hidayatul dilalah. Nah, ahli sunnah meyakini wajibnya kita meminta pertolongan kepada Allah ketika berkeinginan berada dalam petunjuk. Maka dengan itu, Al-Imam Mutahawi, beliau menyebutkan kalimat ini ta'adduban Allah sebagai bentuk adab bersama Allah taala karena yang memiliki hidayah adalah Allah taala laisa biquwatihi bukan dengan kekuatannya tetapi bi iradatillah bi masyiatihi dengan irada Allah dan kehendak Allah taala faqala muqtaqidina bi taufikillah Innallaha wahidun la syarika lahu. Sesungguhnya Allah itu esa atau tunggal. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Wala syai'a misluhu. Dan tidak ada sesuatu yang sepertinya atau yang menyamainya. Wala syai'a yu'jizuhu. Dan tidak ada sesuatu Artinya yang melemahkan Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai. Allah Ta'ala maha mampu terhadap segala sesuatu. Qala wala ilaha ghairuhu. Dan tidak ada ilah selainnya. La ma'bud ghairuhu. Jadi tidak ada ilah yang disembah selainnya. Kita sampai tiga kalimat ini dulu هذه الكلمة التي ذكرها الإمام الصحابي رحمه الله تعالى في بيان معنى التوحيد وفي بيان أنواع التوحيد Perhatikan di sini bahwa kalimat-kalimat ini dibawakan oleh Imam Tohawi rahimahullahu taala dalam rangka menjelaskan tentang makna hakikat tauhid dan menjelaskan tentang macam-macam tauhid tentang macam-macam atau jenis tauhid secara umum ini sebuah bantahan kepada ahlu bid'ah hari ini yang mereka menganggap pembagian tauhid kepada tiga itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tauhid asma dan sifat adalah merupakan bid'ah yang baru yang dimunculkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab atau dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sehingga dikenal dengan istilah apa? Wahabi. Dan merupakan bid'ah yang dimunculkan oleh Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala. Maka tidaklah benar. Ternyata sekian tahun sebelumnya yaitu Al-Imam tohawi rahimahullahu taala. Jadi Imam tohawi rahimahullahu taala beliau sendiri telah membagi tauhid kepada tiga bagian. Jadi dalam kalimat ini. Jadi Imam tohawi sendiri rahimahullahu taala telah membagi tauhid kepada tiga bagian. Jadi bukan perkara yang baru atau bukan perkara yang baru dikatakan oleh beliau. Karena Imam Tahawi rahimahullah taala ya itu pada tahun 200-an dan sangat jauh dengan Imam bin Taimiyah dan sangat jauh dengan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ya. Dan nanti kita akan jelaskan perkataan-perkataan para ulama. Kita kembali lagi. Perhatikan, kita belum menjelaskan tentang mana tauhid. tadi saya katakan bahwa ini menjelaskan tentang macam tauhid. Yaitu tauhid yang antum juga telah kenal, di tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Maka lihat di sini beliau menafsirkan tentang makna tauhid. Qala naqulu fi tauhidillah. Nanti kita akan jelaskan tauhid itu. Innallaha wahidun la syarika lahu. Nah, ini makna tauhid umum ya. Makna tauhid yang bentuknya apa? Umum. Jadi makna tauhid yang bentuknya umum. Karena tauhid nanti kita akan jelaskan maknanya adalah ifradullah taala bima yahtasu bihi. Dulu ada panitia yang meminta pakai apa? Proyektor, tapi belum jadi. Sudah saya sudah siapkan. Nah, ini lihat dulu ini adalah makna umum. Nanti saya akan jelaskan dulu. Tapi ini mujmalnya dulu. Allah wahidun la syarikalah. Ini adalah makna tauhid umum. Dan ini menjelaskan hakikat tauhid. Ya. Kemudian lihat setelahnya wala syai'a misluhu. Ini adalah tauhid asma dan sifat. Wala syai'a misluhu dan tidak ada sesuatu yang menyamainya. Jadi di sini adalah apa? Tauhid asma dan sifat. Jadi di sini adalah tauhid asma dan sifat. Ya. Kemudian wala syai'a yu'jizuhu. Ini adalah tauhid rububiyah. Jadi wala syai'a yu'jizuhu ini adalah tauhid rububiyah. Takrir tauhid rububiyah. Kemudian wala ilaha ghairuhu. Maka ini adalah tauhid uluhiyah. Jadi ini adalah tauhid uluhiyah. Berarti di sini pembagian tauhid kepada tiga itu telah ada sejak zaman dulu ini adalah apa tahun ke-200 Hijriah atau kurang. Dan ini perkataan Imam Abu Ja'far Tahawi. Tauhid kepada apa? Kepada tiga. Itu tauhid asma dan sifat, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Kemudian kalau kita lihat beliau tartib ini sangat bagus dalam poin ini. Jadi cara beliau mentartib, cara beliau menyusun permasalahan dalam masalah tauhid adalah sangat bagus. Dan ini adalah dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, beliau menyebutkan kalimat umum dulu definisi tauhid. Jadi beliau menyebutkan dulu definisi apa? Tauhid. Jadi definisi tauhid. Di mana tauhid dikatakan tadi innallaha wahidun la syarikalahu. Ini definisi umum. Kemudian beliau menyebutkan tauhid asma wa sifat, kemudian tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid uluhiyah. Nah, perlu dicermati terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan tentang apa itu tauhid, apa macamnya gitu ya, dan bagaimana kita memahami macamnya. Nah, beliau dalam kitab apa ini namanya? Akidah Tuhawiyah. Yang paling beliau banyak berbicara adalah tauhid asma dan sifat. Adapun tauhid rububiyah sangat sedikit. Adapun tauhid uluhiyah tidak disebutkan secara khusus. Jadi tidak disebutkan secara apa? Secara khusus di dalam kitab ini. Bahkan dalam penjelasan apa para ulama yang mensyarah kitab ini. Kita jelaskan terlebih dahulu ini. Jadi uh, Al-Imam Tahawi rahimahullahu taala dalam kitab ini yang paling banyak dibicarakan adalah tauhid apa? Asma dan sifat. Tauhid rububiyah sangat sedikit. Tauhid uluhiyah tidak disebutkan secara khusus pembahasannya sampai diulangi. Kenapa? Alasannya karena pada masa itu belum muncul penyimpanan dalam tauhid uluhiyah. Jadi di masa Imam Tohawi itu belum muncul kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Jadi di masa beliau belum muncul kesesatan dalam tauhid uluhiyah. Tetapi terjadi penyimpangan dalam tauhid asma dan sifat. Karena pertama yang muncul pada waktu itu adalah Jaham ibnu Sofwan, laknatullah. Nah, kalau kita lihat kitab Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu yang dinamakan dengan kitab Tauhid, Usulul Salasa, Kasus Syubhat, Waidul Arba, Kawaidu Sitta atau dinamakan dengan usul Sitta. Mungkin antum pernah membaca enam buku ini minimalnya kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab Tauhid, Kasyuf Subhat, Usul Salasa, Kawaidul Arba, Usul Sitta. Maka beliau dalam inti pembahasan dalam lima kitab ini adalah lebih kepada tauhid uluhiyah Tauhid asma sifatnya adalah sedikit, tauhid rububiyahnya adalah sedikit. Kenapa? Karena di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab penyimpangan yang paling nampak adalah dalam tauhid apa? Uluhiyah. Jadi dalam tauhid apa? Uluhiyah. Dan ini menunjukkan bahwa seorang ulama, seorang alim ketika menyusun kitab, mereka terkadang mengikuti kondisi yang ada. Penyimpangannya apa, timbul fitnah apa sehingga mereka punya perhatian dan mereka punya perhatian nah di masa-masa Syekh Al-Imam Al-Tahawi rahimahullahu taala dan yang semisalnya itu memang belum muncul penyimpangan dalam tauhid uluhiyah nah sehingga beliau lebih memperhatikan masalah berkaitan dengan asma wa sifat dan kita akan melihat poin-poin yang penting dalam kitab ini. Di dalam kitab ini. Jadi di sini adalah berkaitan dengan e, hakikat tauhid, kemudian pembagian tauhid. Nah. nah, kita akan bahas sekarang tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Imam Tahawi mengatakan Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarika lahu wa la syai'a misluhu wa la syai'a yujizuhu wa la ilaha wairuhu. Sekarang kita akan definisikan tentang tauhid. Jadi definisikan tentang tauhid. Tauhid yaitu masdar min wahada yuwahidu tauhidan yaitu darah wazan taf'il yakni al hukmu wal ilmu bi anna syai'a wahidan Jadi min wahada yuwahidu tauhidan Maknanya apa? Al-hukmu wal ilmu yaitu mengetahui dan menetapkan bahwa sesuatu itu satu itu dari sisi makna lugawi tauhid jadi hakikat tauhid secara lugawi ini nah, ditetapkan dalam mana ini Itu apa? Al imanun billahi wahdahu. Atau al iman biwahdaniyatillah. Yang dimaksud dengan tauhid. Itu al imanu biwahdaniyatillah. Yaitu iman bahwa Allah taala itu tunggal esa. Sedangkan makna istilah definisi istilah yang ini adalah mana umum sini saya bawakan dua definisi yang dibawakan oleh para ulama. Pertama, definisi dari tauhid adalah wa ifradullah taala bima yahtasu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi Yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah dengan apa-apa yang dikhususkan baginya dari rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma dan sifatnya. Ini yang dimaksud dengan tauhid. Al-Imam As-Safari ini rahimahullah ta'ala Beliau menyebutkan takrif yang sangat agung. Jadi takrifnya mudah dan mencakup tiga tauhid itu yang disebutkan oleh Imam Tohawi. Qala Al-Safarini rahimahullah taala Ifradul ma'budi bil ibadah. Jadi ini ifradul ma'budi bil ibadah. Ini adalah tauhid uluhiyah. Kemudian ma'aitiqadin wa hattahu datan wa sifatin wa af'alan. Maka ini tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Jadi ini mencakup yang tadi. Perhatikan ifradul ma'bud yaitu mengesahkan al-ma'bud yang dimaksud al-ma'bud wallah wahdahu yaitu Allah taala yang dimaksud di sini adalah mengesahkan Allah bil ibadah dengan ibadah. Maka ini adalah tauhid uluhiyah. Ma'itikodin wahad tahu dibarengi dengan keyakinan mengesahkan datang datnya wasifatin ini tauhid asma dan sifat wa af'alan tauhid rububiyah Oke, ini Kalimat af'alan ini adalah tauhid rububiyah. Dan ini lebih gampang ya. Mendefinisikan dengan bahasa ifradul ma'budi bil ibadati ma itiqadin wa hatta hudatan wa sifatin wa af'ala. Al-Imam Tohawi rahimahullahu taala membagi tauhid kepada tiga yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Nanti definisinya kita akan sebutkan. Tauhid dibagi kepada tiga. Adapun pembagian tauhid yang ada di kalangan para ulama maka para ulama dalam membagi tauhid ada yang mengatakan tauhid itu dibagi kepada tiga. Jadi ada yang membagi tiga, yaitu taksi musulasi dalam istilahnya. Ini taksi musulasi, pembagian yang mengatakan dibagi kepada tiga. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan tak, taksimus sunai, yaitu tauhid dibagi kepada dua. Jadi tauhid itu ada yang membagi kepada tiga, ada yang membagi kepada dua. Yang membagi kepada tiga, mereka mentafsir merinci dengan tauhid yang tadi, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dan ini sering kita dengar. Adapun yang membagi kepada dua bagian, salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jadi Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala di mana beliau membagi tauhid kepada dua yaitu naun fil ilmi wal i'tiqad wa naun fil iradati wal qasdi ada yang dinamakan dengan tauhidul ilmi atau dikenal juga dengan tauhid al-khabari yang kedua adalah tauhidul qasdi irodi. Itu adalah pembagian Imam Ibnu Qayyim dan bagaimana keselarasan antara perkataan beliau dengan yang lainnya. Jadi Imam Ibnu Qayyim membagi kepada dua, tauhidul ilmi al-khabari dengan tauhidul qasdi irodi. Sementara Imam Ibnu Abil Iz rahimahullahu taala beliau juga membagi tauhid kepada dua. Tetapi dari sisi peninjauan lain. Tapi tidak akan bertentangan ketika nanti kita akan menjelaskan secara terperinci. Jadi Imam Ibnu Abil Is rahimahullah Taala membagi tauhid kepada dua. Beliau mengatakan tauhidul mursil, tauhidul mursal. Ini tauhidul mursil, tauhidul mursal. Dan ini adalah pembagian iman Ibnu Abil Iz, tauhidul mursil, tauhidul mursal. Yang keempat, ada lagi ulama yang membagi tauhid kepada empat. Tauhid kepada empat, yaitu ulama hari ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al Wusabi al Yamani al Adani. Beliau menyebutkan dalam kitab yaitu Adilatul Tauhid Beliau menyebutkan tauhid ada empat. Beliau mengatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat, dan yang keempat adalah tauhidul mutabaah. Jadi beliau menyebutkan tauhidu al mutabaah. Jadi tauhid beliau menyebutkan ada empat, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, dan tauhidul mutabaah. hadhil aqsam wal anwa al ma'rufah al masyhurah inda a'immati ahli sunnah. Inilah pembagian yang dikenal di kalangan ahli sunnah. Adapun pembagian yang tiga, maka ini lebih dikenal di hampir seluruh kalangan ulama ahli sunnah. Itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, sekarang ulama yang membagi tauhid kepada dua. Yaitu tauhid ilmi khobari dengan tauhid qasdi irodi. Nah, maka tidak bertentangan. Tauhidul ilmi khobari itu mencakup di dalamnya dua tauhid yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Nah, kenapa tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat dinamakan dengan tauhidul ilmi khobari? Karena ya, masalahnya berkaitan dengan ilmu khobari. Artinya berita, kabar ilmu yang datang dari Allah Ta'ala yang menetapkan rububiyahnya Allah menetapkan nama dan sifatnya Allah Ta'ala maka sifatnya adalah khobari ya maka dinamakan tauhid khobari adapun dinamakan iktikodi karena memang dari sisi zatnya ini adalah bukan fiil bukan perbuatan tetapi apa berkaitan dengan pengetahuan dan keyakinan Adapun tauhid irodi kosdi atau kosdi irodi maka ini yang dinamakan al-amali yaitu perbuatan. Kenapa? Ikhlasul ubudiyah. Lillahi ta'ala. Karena intinya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Minas solati was ila akhirihi. Karena berkaitan dengan amal. Al-amali. Irodi. Qasdi dinamakan dengan para ulama tauhid tolak amr yaitu berupa if'al kada lakukan ini dan di dalamnya pengikhlasan kepada Allah Taala maka dinamakan dengan tolabi tolak nah, dengan itulah para ulama mengatakan bahwa Quran isinya tauhid. Kenapa? Sebab Quran ini dari mulai surat Al-Fatihah sampai Qul al maka tidak lepas dari dua tadi. Imma khobar, imma tolak. Jadi imma berita tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang rububiyah Allah. Maka ini khobari ilmi. Atau berupa awamir wa nawahi atau berupa perintah dan larangan. Maka ini yang dinamakan tolabi berupa perintah tuntutan dari Allah kepada hambanya if'al kada utru kada lakukan ini tinggalkan ini dan ini berkaitan dengan konsekuensi tauhid uluhiyah karena konsekuensi dari tauhid uluhiyah di dalamnya apa awamir wa nawahi perintah beribadah dan mengikhlaskannya larangan untuk menyekutukannya jadi apa tolab tolabul fi'li wa tolabut tarkin perintah untuk melakukan larangan untuk apa melakukan anu anu dan sebagainya dan dikatakan oleh para ulama maka Quran semuanya apa tauhid karena inti dari isi Al-Quran maka berarti orang yang membagi tauhid kepada dua tidak lepas dari tauhid yang tiga tadi Adapun Al-Imam Ibnu Abil Iz rahimahullahu taala, dia membagi tauhid kepada dua tauhidul mursil yang dimaksud adalah tauhidullah. Jadi tauhidul mursil adalah tauhidullah yaitu mentauhidkan Allah al-mursil yang mengutus yaitu Allah taala. Maka di dalamnya mencakup tiga tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Adapun tauhidul mursal adalah Tauhidul To'ah tauhidul mutaba'ah, dan ini cakupan dari makna syahadatain. Itu ikhlasul ubudiyah wa ikhlasul ta'ah. Dan ini hakikat tauhid. Jadi Imam Ibnu Abil Iz rahimahullah taala dalam mukadimah sarah kitab Tahawiyah membagi tauhid kepada dua, tauhidul mursil Nah, tauhid mursil artinya mentauhidkan Allah karena yang mengutus rasul adalah Allah. Maka mencakup di dalamnya tiga tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Adapun tauhid murs mursal artinya tauhid mentauhidkan yang diutus yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ini dia makan dengan tauhidul mutabaah yaitu yang diikuti hanya satu yaitu Nabi Sallam dan ini gambaran dari kalimat ashadu alla ilaha illallah tauhid yang tiga wa ashadu anna muhammada rasulullah maka ini tauhid apa mursal atau tauhid mutabah nah Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, hafidahullah taala, beliau masih hidup ya, masih ada sekarang. Dan saya pernah belajar sedikit sama beliau. Eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hafidahullah taala dalam kitab Adilatul Tauhid beliau membagi tauhid kepada empat maka ini tidak lepas dari pendahulunya itu tauhid rububiyah tauhid uluhiyah tauhid asma dan sifat lalu beliau memasukkan poin yang keempat yaitu tauhidul mutabaah maka yang dimaksud ini bukan berkaitan dengan tauhid kepada Allah tetapi dari sisi makna tauhid secara umum yaitu memurnikan ketaatan hanya kepada Nabi Alaihi Wasallam Dan ini adalah makna tauhid. Adapun istilah yang lain seperti tauhid hakimiyah, tauhid mulkiyah, maka tidak pernah terjadi di kalangan para ulama terdahulu ataupun ahlu sunnah hari ini yang membagi tauhid kepada sisi yang lain itu seperti tauhid hakimiyah ataupun tauhid apa mulkiyah tidak ada hanya pembagian yang tadi yang ada dalam kitab-kitab para ulama ahlu sunnah Allah taala nah Kira insya Allah sudah paham ini tentang para ulama membagi tauhid kepada tiga. Selanjutnya kita akan memahami dari manakah dalilnya bahwa kita mengatakan tauhid itu ada tiga. Jadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Jadi dari manakah kita mengetahui bahwa tauhid ini ada tiga? Saya bacakan perkataan Syekh Muhammad Soleh Ibn Taimin. Qala Al-Imam Syekh Muhammad Soleh Ibn Taimin rahimahullah taala, "Idza qala qail" mad dalilu ala hadhil aqsam al jawab kulna ad dalilu ala hadha taqsim huwa tatabbu'i wal istiqra ay anal ulama'a rahimahullah ta'ala alaihim tatabau wastaqra'u ma hasala min anwa itahi fawajaduhu yaduru ala hadhil aqsam Syekh Muhammad Salih Utsaimin berkata, jika ada orang bertanya, mana dalil yang menunjukkan kepada pembagian ini? Wa tauhid ada tiga. Apakah ada dalil Quran mengatakan atau hidup salah satu? Atau Nabi SAW mengatakan Kala Rasulullah SAW atau salah satu? Memang tidak ada. Tetapi kata beliau, ad-dalilu ala hadza taqsimu huwa tatabbu'u wal istiqra'u. Adapun dalil kepada pembagian ini itu hasil penelitian terhadap dalil yang menyeluruh. Artinya dibaca Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai Kul A'udhu Nas diteliti ayat per ayat, diteliti kalimat per kalimat, dan diambil istimbat secara menyeluruh, maka para ulama tidak keluar isi dari tauhid itu, artinya penelitian para ulama mendapatkan bahwa pembagian tauhid, hakikat tauhid itu tidak keluar dari tiga tauhid ini. Jadi kalau kita membaca rumpun ayat, maka oleh sebab itu para ulama ada yang dinamakan dengan tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu Umpamanya ayat yang berkaitan dengan talak, oh ini saja. Ayat yang berkaitan dengan pernikahan, ini aja. Ayat yang berkaitan dengan jinayat, ini saja. Tafsir maudhu'i, yaitu mengumpulkan rumpun ayat. Maka mereka meneliti bahwa rumpun ayat yang ada di dalam ayat Al-Quran berkaitan dengan tauhid, imma menyebutkan nama-nama dan sifat Allah, imma menyebutkan rububiyah Allah, imma menyebutkan tentang uluhiyah Allah. Tidak lepas dari tiga hal ini. Nah, hal ini seperti ulama lugah Kan dulu bangsa Arab tidak pernah menyebutkan al kalimat itu salah satu kalimat itu ada tiga isim fiil huruf. Orang dulu tobiat saja tahu ini isim ini huruf. Ya. Tahu pembagian isim huruf itu ketika ada sibawai dan semisalnya. Dulu orang Arab seperti kita kan kita kan tidak pernah mengatakan oh ini kata kerja gitu. Antum kan orang Indonesia nggak pernah ya. Bahkan mungkin saya juga tidak tahu. Kata kerja, kata apa? Hah? Kata benda, apalagi? Kata sambung mungkin ya. Kalimat sambung. Kita kan nggak pernah. Tobiah aja gitu. Ini menunjukkan kepada kata kerja, ini menyebut kata benda. Tidak tahu pun ngomong seperti itu gitu. Tapi ketika diteliti oleh ajami, oleh orang yang luar Arab, karena Si baweh itu salah satu tokoh Lugon itu bukan orang Arab. Maka dia meneliti bahasa Arab tentang susunan bahasa Arab tidak lepas imma fiil, imma isim, imma huruf. Nah jangan diingkari kenapa? Oh itu penelitian. Sekarang ulama usul para fukoha meneliti hukum taklif tidak lepas dari lima yaitu apa? Wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Nah kalau kita tanya dalilnya ada enggak? Quran mengatakan hukum taklif lima. Hadisnya enggak? Ada enggak? Kalau Nabi SAW mengatakan hukum taklif lima. Tetapi ulama usul, ulama fikih, mereka meneliti redaksi yang namanya hukum yang ada dalam Quran dan Sunnah Ima asalnya mubah, sesuatu yang tidak ada larangannya, tidak ada perintahnya, mubah berarti. Sesuatu yang ada larangannya, ima larangannya, larangan yang tepat mungkin dinamakan haram, ima larangannya itu tidak sampai kepada haram namanya makruh. Ima perintah sampai kepada wajib, ima perintah itu hanya mustahab. Maka tidak lepas dari lima. Dari mana penelitian? Walaupun Nabi SAW tidak pernah mengatakan apa? Mengatakan hukum taklif adalah gimana? Dari mana? Istiqra'i. Nah, maka demikian juga tentang tauhid. Dipahami oleh para ulama salafus saleh ridwanullah taala alaihim bahwa pembagian tauhid kepada tiga jawabannya apa? tetap bu wal istiqra at-tam yaitu penelitian menelaah yang sempurna. Ya, yang sempurna itu karena memang para ulama itu tahu dengan hurufnya. Nah, kita berikan contoh sekarang. Dalil. Dalil yang menunjukkan tauhid itu kepada tiga ini banyak. Kita jelaskan dulu ayat yang mencakup seluruh makna tauhid. Seluruh hakikat tauhid. Yaitu firman Allah taala yang berbunyi Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia dalam surat apa itu liman rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia dalam surat apa ada yang tahu dalam surat Maryam lihat ya, dalam surat Maryam kalau nggak salah ayat ke berapa ya 25 atau berapa? Lihat aja surat Maryam. Kita lihat ayat ini. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini tauhid apa? Rububiyah. Fa'budhu wastabil li ibadatihi maka ini adalah tauhid uluhiyah fa'budhu wastabir li ibadatihi kemudian hal kalamulah lahu samia ini adalah tauhid asma dan sifat nah, lihat perkataan Imam Syangkiti rahimahullahu taala dalam kitab Eh, di antaranya Syekh Abdul Rahman sadi dia berkata Istamalat ayatu ala usulin azimin ala tauhid rububiyah wa annahu rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa razikuhu wa mudabbiruhu ini jelas. Wa ala tauhid uluhiyah wal ibadat wa annahu ta'ala al-ilahul ma'bud wa ala rububiyatihi al-mujibatu li ibadati wa tauhidu li hadza wa li hadza ata bil fa fi qouli ta'ala bi qoulihi fa'budhu ini ini jelas ya perkataan Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala jadi ini ada ayat yang langsung. Kemudian juga lihat dalam surat yang kedua ayat 255 itu yang dinamakan dengan ayatul kursi. Jadi ayat kursi. Ayat kursi Allah Ta'ala berfirman Allahu la ilaha illahu Ini tauhid apa? uluhiyah. Al Hayyu Al Qayyum. Tauhid apa? Asma dan sifat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Ila akhirih tauhid apa? Rububiyah. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Fatihah yang dinamakan Umul Quran dan mencakup seluruh isi Quran. Dan saya akan jelaskan surat Al-Fatihah mencakup isi Quran. Bagaimana? Nah, surat Al-Fatihah ini mencakup tauhid yang tiga. Alhamdulillah. Ini masuk dalam tauhid uluhiyah. Rabbul Alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tauhid asma dan sifat. Iyyaka Maliki yaumiddin. Ini tauhid rububiyah juga. Dan masuk dalamnya tauhid asma dan sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka kain, tauhid uluhiyah. Bahkan ini yang paling jelas. Jadi ini adalah ayat yang menyebutkan tauhid apa? rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Ini contoh-contoh saja. Silakan nanti teliti seluruh Quran. Sekarang kita lihat bahwa di sana ada surah yang mencakup tiga tauhid. Maka ini salah satunya surat Al-Fatihah. Itu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ada yang di dalamnya hanya tauhid uluhiyah. Seperti suratul Ikhlas, kuliah ya ayuhal kafirun." Maka ini berbicara tentang tauhid apa? Uluhiyah. Ada yang berbicara tauhid asma wa sifat sehingga dikatakan sulusul Quran, satu per tiga Quran. itu surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad. Ini tauhid asma dan sifat. Bahkan surat ini dikatakan sulusul Quran satu per tiga Quran. kalau dikatakan kur apa? Surat Al-Ikhlas itu kul huwallahu ahad. Satu per tiga Quran, maka di sini bisa dipahami dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena tauhid ada tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Maka surat Al-Ikhlas kul huwallahu ahad berbicara satu pertiga tauhid. Yaitu apa? Tauhid asma dan sifat. Kalau ditinjau dari sisi yang ketiga, di mana para ulama mengatakan isi Quran ada tiga. Jadi isi Quran ada tiga. Pertama, khobar berupa berita yang mencakup an asma'ihi asma'illahi wa sifatihi wa rububiyatihi wal umuril ghaibiyah minal umuri sabiqah wal umur mustaqbalah karena Quran ini imam menyebutkan tentang nama Allah, tentang sifat Allah, rububiyah Allah, atau berita yang telah lalu yang goib yang kita tidak tahu kecuali ada berita, atau perkara yang akan datang seperti ada kubur tentang rasatil kiamat, tentang surga, tentang neraka maka ini khobar. Yang kedua, imma Quran itu berbicara awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Dan pokok perintah adalah tauhid, pokok larangan adalah syirik. Adapun yang lainnya perintah sholat, perintah saum dan sebagainya. Yang ketiga adalah al-kalamu anil mi'ad, yaitu berbicara tentang hari kembali. Jadi berbicara tentang hari apa? kembali yaitu surga dan neraka pahalanya apa siksanya apa dan sebagainya bagi orang yang melaksanakan perintah adalah pahala orang yang melakukan pelanggaran adalah siksa nah maka Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat Quran berbina tidak lepas dari tiga ini maka surat Qul Huwallahu Ahad dikatakan seluruh Quran satu per tiga Quran karena berbicara tentang kobar tadi jadi berbicara tentang apa? Khobar, berita. Baik yang berkaitan dengan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan ada orang yang sholatnya mengakhiri bacaannya dengan kul wallahu ahad. Lalu Nabi SAW bertanya kepada orang itu, kenapa engkau mengakhiri sholatmu dengan kul wallahu ahad? Maka ia mengatakan karena di dalamnya ada nama-nama dan sifat Allah dan aku mencintainya. Maka beliau mengatakan, habarkan kepadanya sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintainya. Dan ini keutamaan surat Al-Fatihah. Maaf, surat apa? Kul huwallahu ahad. Oleh sebab itu disunahkan dalam beberapa tempat ya Kul huwallahu ahad itu. Pertama, salah satunya dibaca dalam sholat sunnah eh, apa sebelum maghribi kemudian rokaat ini subhi dua rokaat sebelum subuh kemudian diantaranya dalam sholat apa sholat witir ya itu sunnah salah satunya membaca surat kul huwallahu ahad ya. kemudian surat yang berbicara di dalamnya tauhid rububiyah di antaranya kul a'udzu birabbin kul a'udzu birabbil falaq dua surat jadi dua surat. ini dari tinjau dari sisi ayat-ayat yang menunjukkan tauhid itu kepada tiga. Nah, jadi jelas ya ayatnya, dalilnya sangat jelas. Kemudian perlu dipahami oleh kita yaitu sisi lain bahwa Allah Ta'ala telah mengisyaratkan tentang tauhid ini dan tentang pembagian tauhid ini. Apa yang wajib kita pahami tentang ini? Ya. Dua poin yang harus diperhatikan oleh kita di sini. Pertama, bahwa Allah telah menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an tentang kaidah sangat penting tentang masalah tauhid ini. Yaitu hubungan antara tauhid rububiyah asma dan sifat dan tauhid uluhiyah. Jadi perhatikan antara hubungan tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat dan tauhid uluhiyah. Pertama, lihatlah surat Al-Fatihah yang kita hafal semuanya. Yang kita hafal semuanya. Surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan Sabul Masani, dinamakan dengan Umul Quran, dinamakan dengan Umul Kitab. Dinamai dengan sab'ul masani karena memang ayatnya tujuh ayat. Yang disunahkan ketika membacanya dibaca ayat per ayat dalam sholat. Tidak boleh diwasol. Karena dalam hadis kudsi telah dinyatakan bahwa Allah mengatakan telah membagi sholat bagi hambaku dua yaitu apa? Sana tolak. Artinya berupa pujian, berupa permintaan. Maka dinamakan dengan sabul matani. Dan kita lihat di sini Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka budu wa iyyaka nasta'in Bagaimanakah hubungan antara tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat dan tauhid uluhiyah? Di dalam surat Al-Fatihah sangat jelas menjelaskan kepada kita tentang hubungan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Di mana Allah Taala mengatakan al mustahiku bil ibadah huwa al mutasifu bi sifatin kamilah al-mutasifu bisifati rububiyah. Artinya menjelaskan zat yang berhak disembah karena disebutkan ia karena budu setelahnya yaitu zat yang disifati dengan sifat yang sempurna dan disifati dengan sifat rububiyah maka zat yang tidak memiliki ini tidak sah disembah karena ini kaidah kita dalam tauhid dan untuk antum semuanya bisa berdialog dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala berdialog dengan cara kita mengenalkan bagaimana berpikir yang benar dengan apa dalil akli sekarang kita lihat ayat pertengahan dalam surat Al-Fatihah itu iya karena budu wa iya karena stain perintah beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dan kenapa hanya Allah Ta'ala yang diibadah karena lihat di sana iyaka didahulukan. Tidak mengatakan nak budu iyaka. Tetapi dikatakan iya karena budu. Jadi e, domir Allah Taala disebutkan lebih dahulu sebelum mengatakan kami beribadah. Kenapa tidak mengatakan nak budu iya? Artinya apa? Kami beribadah kepada. Tapi mengatakan iya karena budu. Ini menunjuk, menunjukkan yaitu apa? Eh, litaksis yaitu menghususkan yang diibadahi itu hanya Allah yang berhak diibadahi hanya Allah tetapi lihat kenapa Allah Ta'ala menyebutkan tiga ayat sebelumnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin ini menunjukkan apa? Bahwa mengajarkan kepada kita God yang berhak disembah adalah God yang memiliki sifat yang sempurna yaitu Ar-Rahmah Al-Wasi'ah Rahmatul Wasilah yaitu Al-Ma'bud al maluh Kemudian apa? Yang memiliki sifat rububiyah. Rabbul Alamin. Al-Mudabbir Al-Khaliq li kulli syai'. Maka zat yang selain ini tidak hak disembah. Dan ini sangat jelas. Hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Menjelaskan bahwa zat yang berhak disembah hanya satu yaitu Allah taala yang memiliki sifat yang sempurna, yang memiliki sifat rububiyah. Kedua, diatal dalam surat Al-Baqarah ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 20 21 ya. Itu ayat 21, 22 maaf. Lihat ayat 21, 22. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Lihat ujung ayat sini dengan awal ayat ya ayuhan nasubudu budu rabbakum wahai manusia beribadahlah kepada robbamu kamu ini awal ayat sebuah perintah ya. ujung ayat lihat Fala taj'alu anda dan wa antum ta'lamun. Janganlah engkau menjadikan bagi Allah sekutu wa antum ta'lamun. Termati pahami ayat per ayat. Bagaimana hubungan tentang tauhid, uluhiyah, rububiyah dan asma sifat. Maka dalam ayat ini Allah telah mengajarkan kepada kita ya bahwa barang siapa yang mengesahkan Allah dengan rububiyah maka tertuntut untuk mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Jadi kalau manusia meyakini tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada pemberi kecuali Allah yang mutlak, maka mestinya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Dan di sini hubungannya. Karena pertanyaan Allah Ta'ala ataupun ujung ayatnya lihat setelah Allah memerintahkan beribadah hanya kepada Allah maka lihatlah fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun maka Ibnu Abbas mengatakan di sini, "Fala taj'alu lillahi andada." Janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Yang dimaksud di sini apa? Fi uluhiyatihi. Jadi dalam awal ayat ini fi uluhiyatihi, yaitu dalam uluhiyah. Wa antum ta'lamun. Maksudnya apa? Kama antum ta'lamuna. Laisa lillahi nidan fi rububiyatihi. Karena mukodimah yang pertama diakui. Bumi tidak ada sekutu yang menciptakannya. Langit tidak ada sekutu yang menciptakannya. Alam semesta ini tidak ada sekutu yang menciptakannya. Jiwa kita, jiwa manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa sekutu. Dan ini diakui oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Kecuali yang sombong saja. Hatta Fir'aun meyakini sebenarnya yang menciptakan dirinya adalah Allah. Dan dia tidak bisa mengapa-apa menciptakan. Oleh sebab itu disebutkan dalam ayat wastaiqonat anfusuhum dulman wa uluwa. Nah, maka firman Allah taala di ujung ayat, "Fala taj'alul lillahi andadan wa antum ta'lamun." Karena wa antum ta'lamun ini yakinian. Artinya dalam bentuk seyakin-yakinnya. Tidak ada sekutu dalam rububiyah. Tidak ada sekutu dalam penciptaan, tidak sekutu dalam pemilikan, tidak ada sekutu dalam pengurusan, maka kalau kamu tahu tidak ada sekutu dalam pemilikan, tidak ada sekutu dalam penciptaan, tidak ada sekutu dalam pengurusan, maka mestinya tidak ada sekutu dalam uluhiyah. Ini menunjukkan konsekuensi. Dan ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahwa tauhid itu perlu kepada taksim, Bahwa tauhid itu ada taksimnya. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu perlu kepada pembagian. Bahwa tauhid itu mesti ada pembagian. Kenapa? Karena dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah sendiri telah membedakan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Jadi antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah telah dibedakan oleh Allah taala. Di mana dijelaskan dalam ayat ini juga sebuah pengingkaran ayat ini. Bahkan disebutkan oleh para ulama awalu nida'in fil Qur'an an-nida'u ala tauhid wa awalul amri fil Qur'an al-amru ala tauhid bahkan para ulama mengatakan seruan pertama dan seruan ini disebutkan dalam bentuk umum tidak dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi kata-kata ya ayyuhannas. Kata para ulama mengatakan, seruan yang pertama adalah seruan kepada tauhid. Perintah yang pertama adalah perintah kepada tauhid. Yaitu pada surat Al-Baqarah ini, ya ayyuhannas. Ubudu oh, rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Nah, perhatikan di sini. Rabbukum alladhi khalaqakum. Sebenarnya kalaupun tidak disebutkan kita ini kita itu udah tahu manusia itu udah tahu tetapi yang seperti ini apa ini yang dinamakan dalil takriri apa yang dimaksud dengan dalil takriri dalil takriri itu sebuah dalil yang sebenarnya telah ada gitu sebuah dalil yang sebenarnya telah diakui tapi kenapa disebutkan kembali untuk menetapkan apa yang ada? Bahwa apa yang ada menuntut penetapan yang kedua. Yaitu apa? Kalau udah mentauhidkan rububiyah, maka wajib mentauhidkan uluhiyah. Karena tidak sah mentauhidkan rububiyah tanpa mentauhidkan uluhiyah. Tetapi kenapa diulang? Biasanya diingatkan dengan sesuatu yang telah ada. Maka di dalam ayat Al-Quran kan dinamakan dalam ayat Al-Quran itu alas tubi robbikum kolubala syahidna. Dan ini adalah persaksian manusia di alam rahim ketika diambil dari surbi-surbi ibunya. Nah, ini adalah sangat penting karena memang Al-Quran telah membedakan tauhid ini. Jadi kalau ada orang mengatakan dalam Quran tidak ada pembagian, tidak benar. Dalam Quran ada pembagian. seperti umpamanya lihat ya, dalam ayat yang lain supaya kita pahami lihatlah dalam surat Yusuf ayat 106 bahwa di sini menunjukkan tauhid itu dibedakan oleh Allah Taala tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Lihatlah dalam ayat ini, "Wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun." Apa ayat ini? Ya. Karena para penyembah kuburan hari ini ya, mereka mengatakan tauhid itu tidak perlu dibagi tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah. Maka lihat dalam ayat ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum. Dan tidaklah kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukannya. Maksudnya apa di sini? Ini ayat turun untuk orang-orang musyrikil Quraisy. Dikatakan bahwa orang-orang yang mengatakan Allah sebagai pencipta, sebagai pemilik sebagai pengatur alam semesta kecuali mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah karena mereka menyembah Lata uza dan Mana meminta berdoa berisi beristighosah kepada berhala-berhala itu tetapi mereka mengatakan bahwa berhala-berhala itu tidak menciptakan tapi mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah maka ayat ini jelas membedakan bahwa tauhid rububiyah bukan tauhid uluhiyah tetapi tauhid rububiyah menuntut tauhid uluhiyah. Maka tidak diakui sebagai hakikat tauhid yang sempurna orang yang meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengatur. Sehingga dia mentauhidkan dalam uluhiyah. Maka di sini dikatakan wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Jadi ini adalah pentingnya pembagian tauhid kepada tiga. Karena memang dalil dari Al-Quran telah menunjukkan perbedaan semuanya. Jadi perbedaan apa? Semuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya kita sebutkan definisi satu persatu ya dari tauhid yang tiga ini. maka saya kenalkan dulu pembagian tauhid kepada tiga. Di sini disebutkan di kalangan ulama terdahulu ya. Cuma menyebutkan saja di sini. Ya. Jadi di sini ada perkataan para ulama yang mengatakan tauhid terbagi kepada tiga. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah ini beliau tahun 150 wafatnya. Dan di tahun inilah lahirnya Imam Syafi'i. Maka dikatakan dahaban najmun wa najmun. Artinya telah sirna bintang, datang bintang yang baru yaitu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau berkata dalam kitab Fikhil Ausat, ini salah Imam Abu Hanifah memiliki tiga fikih. Fikhul Asgor, Fikhul Awsat, Fikhul Akbar. Beliau berkata, Wallahu yadmu min a'la la min asfal. Li'annal asfala laisa min wasfi rububiyah wal uluhiyah syai. Biasalah Imam Abu Hanifah berkata Allah dat adalah yang berada di atas. Artinya diseru, diminta dan dia berada di atas. Tidak di bawah. Karena disifati dengan di bawah adalah dat yang tidak disifati dengan rububiyah, tidak disifati dengan uluhiyah. Jadi seolah-olah dia telah menetapkan sifat apa? Tauhid itu tiga. Ini tauhid asma dan sifat, kemudian tauhid rububiyah dan uluhiyah. Yang kedua adalah Al-Imam Qadi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. Kemudian yang ketiga adalah Imam Tohawi dalam perkataan yang tadi. Kemudian Imam Ibnu Batoh dalam kitabnya Kitab Tauhid. Kemudian Imam Ibnu Mandah dalam kitabnya juga kitab tauhid. Jadi ini adalah perkataan para ulama berkaitan dengan masalah tauhid dibagi pada tiga. Jadi setelah ada dari sekian para ulama. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala juga telah menyebutkan yang tadi dari sisi tafsir ayat yang tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan jelaskan pembagian tauhid ataupun definisi tauhid yang tadi sebelum kita membuka pertanyaan. Ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Nah, tauhid rububiyah adalah ifradullah taala bi af'alihi. Ifradullah taala bi af'alihi yaitu mengesahkan Allah taala dengan perbuatannya. Jadi tauhid rububiyah adalah ifradullah taala bi af'alihi. Ya, belum semuanya. Yaitu ifradullah taala bi af'alihi. Yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Dan itu mencakup tiga. Jadi ifradullah taala bi af'alihi. Yaitu ifradullah taala bil khalqi Ifradullah Ta'ala bil mulki Ifradullah Ta'ala bit tadbir Jadi tauhid rububiyah mencakup tiga Ifradullah Ta'ala bil khalqi Mengesakan Allah dalam penciptaan Ifradullah Ta'ala bil mulki Mengesakan Allah Ta'ala dalam kepemilikan yang ketiga ifradullah taala bitadbir. Mengesahkan Allah taala dalam pengurusan alam semesta ini. Ini tauhid rububiyah. Nanti dalil-dalilnya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah ifradullah taala bil ibadah. Ifradullah taala bil ibadah atau ifradullah taala bi af'alil ibad mengesahkan Allah dengan beribadah atau mengesahkan Allah dengan perbuatan hambanya sholat, saum dan sebagainya ini tauhid uluhiyah yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat yaitu ifradullah taala bi asmaihi wa sifatihi dan ifradullah taala bi asma'ihi wa sifati. Atau definisinya al-imanu bi anna lillahi asma'an wa sifatin taliku bi jalalihi wa azamatihi Yataliqu bi jalali wa azamatihi laisa kamitslihi syai'un. Atau yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Atau kita beriman bahwa bagi Allah ada nama, sifat yang sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Tidak ada yang menyamainya. Inilah sapa mislihi syai'un. Dan ini adalah definisi ya dari satuan tauhid. Nah, kita jelaskan tauhid yang pertama tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah adalah ifradullah taala bi af'ali, mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Maka mencakup tiga. Pertama, Ifradullah Ta'ala bil halki yaitu mengisahkan Allah dalam penciptaan dalilnya Allahu khaliqu kulli syai'in jadi dalilnya Allahu khaliqu kulli syai Allah adalah pencipta segala sesuatu khalaqa samawati wal ardi wa ma bainahuma Ala lahul khalqu wal amru. Di mana lahu di sini lam lil milki, pemilikan hanya Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Dan ayatnya sangat banyak ya. Adapun ifradullah taala bil mulki yaitu mengesahkan Allah taala dalam pemilikan maka termasuk ayatnya maliki yaumiddin karena mencakup semuanya ini. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan ayat-ayat yang lain yang semana dengan ini. Adapun mengesahkan Allah dalam kemurusan itu ifradullah taala bitadbir banyak ya. Alhamdulillahi Alamin Rabbus samawati wal ar Yudabbirul amru Dan ayat-ayat yang sangat banyak Nah Maka ini masuk tauhid Allah adalah sebagai pemberi manfaat, sebagai pemberi mudarat. Allah Taala yang menti, apa yang memiliki, Allah Taala yang menurunkan rezeki dan semuanya masuk kepada ini. Sehingga tidak perlu dikatakan tauhid rezeki. Ya dan sebagainya masuknya. Adapun tauhid ya sangat jelas ya. Yaitu makna wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada dan sangat banyaknya. Adapun tauhid asma wa sifat juga sangat jelas. Kemudian yang terakhir sebelum kita membuka pertanyaan ya. Pembagian tauhid kepada tiga tadi telah dijelaskan akwal ulama dan konsekuensi pembagian itu sesungguhnya telah ditunjukkan oleh dalil Quran dan perbedaannya. Maka pembahasan yang terakhir para ulama menjelaskan ya secara terperinci hubungan di antara tiga tauhid ini. Jadi hubungan di antara tiga tauhid ini. Bagaimana alaqah baina hadil aqsami salasa? Jadi hubungan di antara tiga tauhid ini. Maka para jamaah yang dirahmati Allah taala para ulama menjelaskan tiga kalimat yang sangat mulia berkaitan dengan hubungan tiga tauhid ini. Pertama mereka mengatakan tauhid rububiyah mustalzimun li tauhid uluhiyah. Memang ini perlu dihafal ya. Karena ini adalah pelajaran dasar yang apabila paham ini seluruh keilmuan setelahnya berkaitan dengan tauhid akan jadi mudah. akan jadi mudah. Jadi tauhid rububiyah mustalzimun li tauhid uluhiyah. Kedua, tauhid uluhiyah mutadamminun litauhid rububiyah mutabamminun litauhid rububiyah wa kadzalikal uluhiyah apuan asma dan sifat yang ketiga tauhidul asma'i wa sifat minun wa mustalzimun litauhid al uluhiyah Demikian juga minun litauhid rububiyah dan maknanya akan jelas nanti dari tiga kaidah ini. Perhatikan kalimat ini. Tauhid rububiyah mustalzimun li tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengandung konsekuensi menuntut konsekuensi tauhid uluhiyah. Maknanya Siapa yang mentauhidkan Allah secara rububiyah, mesti dia mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Makna yang gampangnya, kalau kita mengatakan yang menciptakan alam semesta esa hanya Allah, yang memilikinya hanya Allah, yang mengaturnya hanya Allah, maka melazimkan kita hanya meminta kepada Allah Ta'ala. Karena yang lain tidak memiliki ini. Karena secara akli zat yang berhak diminta yang disifati yang tadi. Yang tidak memiliki sifat yang tadi tidak hak diminta. Dan tidak layak diminta. Maka oleh sebab itu di dalam ayat Al-Quran, metode Quran ketika menuntut manusia dan bangsa Arab ketika turun ayat ini, kufar Quraisy dituntut untuk mentauhidkan Allah, maka Allah taala berdalil dengan tauhid rububiyah. Jadi ayat-ayat yang berupa perintah ibadah hanya kepada Allah, maka dikasih mukodimah dengan ayat-ayat rububiyah. Agar apa? Agar mereka paham dengan apa yang telah diketahuinya untuk mengasih tahu yang sangat pokok ini yaitu apa mengesahkan Allah dengan ibadah ya, seperti surat al-fatihah seperti ayat kursi seperti surat al-baqarah yang tadi dan ayat-ayat yang banyak dan di sini menunjukkan bahwa tidaklah dikatakan muwahid tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan muslim, orang yang menetapkan rububiyah tapi tidak menetapkan uluhiyah. yang kedua, tadi dikatakan tauhid uluhiyah mutabamminun li tauhid rububiyah. Artinya kalau mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya otomatis mengandung pengesahan Allah dengan apa? rububiyahnya. Dan ini tidak mungkin tidak begini. Sehingga pembahasannya sangat ringan. Adapun yang ketiga, mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat, maka mustalzim wa mutadammin. Kenapa dikatakan mustalzim wa mutadammin? Kalau kita mengatakan di antara nama Allah adalah ya nama yang dinamakan Datul Bari Allah. Mananya apa? Al-Ma'bud, Al-Ma'luh, Maka kalau kita berdoa, "Ya Allah." Ketika kita mengetahui nama ini, dinamakan Labdul Jalalah. Maka nama ini memiliki sifat Dul Uluhiyah. Dat yang disifati dengan uluhiyah. Dat al mustahiku bil uluhiyah maka jika orang mengetahui tentang sifat ini, maka mesti dia hanya beribadah kepadanya. Dan seluruh nama seperti al Hayu Al-Qayyum. Apa rahasianya Allah Ta'ala menyebutkan setelah Allahu la ilah illa al Hayu Al-Qayyum dan ini disebutkan dalam dua ayat pertama dalam surat Al Imran kedua dalam ayat kursi ya kenapa ketika Allah Taala menuntut setelahnya ibadah hanya kepadanya maka menyebutkan Al Hayu Al Qayyum Al Hayu datang ayat yang lainnya wa tawakkal alal hayy alladzi la yamut bertawakallah kepada zat yang hidup yang tidak mati. Karena tawakal yang mesti tawakal sempurna kepada yang hidup. Kalau kita tawakal kepada yang kadang-kadang mati, tidak mungkin sempurna tawakalnya. Kalau kita bertawakal kepada zat yang masih membutuhkan orang, maka disebutkan al-qayyum, al-qayyimu binafsi. Maka jelas Allah telah menggandengkan dua kalimat, dua nama dan dua sifat itu sifatul hayat dan sifat koyumia dan nama al-qayyum, nama al-hayat. al hayuma ini menunjukkan sifat yang sempurna bagi Allah taala dat yang berhak diibadahi, dat yang disifati dengan uluhiyah, yang disifati dengan koyumia yang disifati dengan hayat. Itu apa? Hayatul kamilah. La yusbak bi adamin wa la yalhuqu bi zawal al qalmu bi nafsi. Karena yang hidup iman ada diciptakan, ima ada tapi membutuhkan yang lain, tetapi Allah Ta'ala hayatul kamilah, dan kamilahnya itu apa? koyumia Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab badai Fawaid seabdol-abdol doa mengatakan ya hayu ya qayyum. Ketika kita nida ya hayu ya qayyum. Karena kalimat hayu ya qayyum akan mewakili seluruh sifat Allah Ta'ala. Akan mewakili seluruh nama Allah Ta'ala. Seperti kalimat Rob. Kenapa di dalam ayat Quran banyak menggunakan kalimat Rob? Kenapa dalam sunnah ketika Nabi SAW berdoa banyak menyebutkan kalimat Rob? Rabbi zidni ilma. Dan banyak sekali permintaan Nabi SAW Nah, kenapa kalimat rob ini sesungguhnya mencakup hakikat makna-makna sifat yang lainnya. Kemudian al-hayu al-qayyum juga mewakili dan mengandung makna yang dinamakan makna lawazim, makna mutabamin dari seluruh makna-makna dan sifat Allah Ta'ala. Maka dikatakan yal hayu yal qayyum. Maka orang yang menyebut nama-nama Allah, sifat rahmah, sifat malik dan seluruhnya, maka menunjukkan kepada uluhiyah Allah. Menunjukkan kepada rububiyah Allah taala dan mencakupnya. Nah, adapun sisi yang lain yang harus kita paham terhadap tiga hal ini bahwa kita mengatakan siapa yang tidak menetapkan tiga tauhid ini dan tidak mentauhidkan tiga tauhid ini, maka tidak dikatakan mukmin yang benar. Jadi kalau dia mentauhidkan rubiah tidak mentauhidkan uluhiyah kafir. Kalau dia mentauhidkan rububiyah dan mentauhidkan uluhiyah tapi tidak mentauhidkan dalam asma dan sifat, maka dia kafir. Tidak dianggap beriman, tidak dianggap muslim. Karena tiga poin ini adalah wajib. Ya. Jadi wajib dan penyimpangan dalam salah satunya merupakan penyimpangan dalam yang lainnya jadi mutalazim artinya di sini saling berkaitan satu dengan yang lainnya tiga tauhid ini dan ini awal dari perkataan Syekh Muhammad apa Syekh Al Imam uh, eh, atau apa Al Imam atau Hawi Abu Ja'far atau Hawi rahimahullah taala dan beliau mengawali dengan bab tauhid karena merupakan pokok yang sangat penting di dalam ilmu agama ini. Kemudian beliau nanti akan menyebutkan tentang perincian tauhid asma dan sifat dan kita akan menelitinya insya Allah. Sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini kita buka beberapa pertanyaan. Silahkan ya, silakan pertanyaannya mau langsung boleh mau ditulis boleh. Yes ini tidak ada di zaman Nabi, ya maka pembagian ini adalah bid'ah. Nah, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Taala, ini sangat gampang sekali ya kita menjawabnya. Bahwa pembagian para ulama dalam masalah agama, taksimat itu sifatnya adalah dalil istihadi litakribil fahmi jadi dalil istihadi untuk mendekatkan pemahaman dan ini banyak di dalam agama contoh an-najasatu sumila salah satu aksa Contoh umum, jangan dulu ini. Jadi kita tidak boleh ini diingkari, yang lain tidak diingkari. Para ulama mengatakan najis ada tiga. Coba mogolado, muhafafah, mutawasito. Pernah nggak Rasul mengatakan pembagian ini? Mogolado, mutawasito, muhafafah. Hah? Umpamanya hijrah. Para ulama kan al-hijrah, al-hijratu naw'an. Al-hijratu makani, hijratu maknawi. Atau para ulama mengatakan al-hijratu tanqasimu ila khamsati aqsam. Hijrah ada lima macam. Nah, pembagian semacam ini tidak bid'ah. Tetapi apa? Istidlal dari dalil. Dan sifatnya mendekatkan pemahaman. Contoh tadi, najis ada tiga. Mughalabah, mutawasito, muhafafah. Najis mughaladah adalah najis dari anjing. Kenapa? Dicuci tujuh kali. Maka najis yang keras gitu. Kedua najis muhafafah, najis yang ringan, yaitu kencing anak bayi laki-laki yang makanannya masih susu saja. Maka cukup disiram. Najis mutawasitah seluruh najis selain mughladah, selain muhafafah. Ada nggak dalilnya? Tidak ada. Tetapi apa? Tidak salah. Kenapa? Karena memang dalil membagi tadi. Ada yang diperintah tujuh kali, ada yang diperintah dicuci, ada yang diperintah disiram saja. Maka dimudahkan pemahamannya agar mulai kita belajar dari SD sampai perguruan tinggi ini terbayang gitu. Mudah kan? Coba kalau para ulama tidak menyebutkan itu, terkadang kita nggak paham. Sekarang hijrah ada dua. Hijrah manawi adalah hijrah yang bentuknya seperti kufur kepada iman, tauhid syirik kepada tauhid, maksiat kepada taat, bid'ah kepada sunnah. Ini maknawi. Ada hijrah makani, hijrah tempat dari negara kafir ke negara Islam. Ini makani. Maka mudah oh maknawi makani. Dalam Quran, dalam hadis ada enggak pembagian letterlocknya tidak ada, tetapi maknanya ada. Seperti apa? Al muhajiru man hajara amanah anhullah. Ini hijrah maknawi. Adapun hijrah makani seperti kalimat hajiru piha. Alam takun ardullah wasiatan hajiru piha. Itu surat Al-Qur'an. Jelas ya. Oh ini jelas. Kemudian apa? Hijrah dibagi kepada lima umpamanya. Hijrah ada lima tingkatan. Hijrah makani. Dari mana lima ini? Ternyata para ulama itu meneliti macam hijrah. Mereka mengatakan hijrah itu ada lima. Pertama, hijrah dari negara kafir ke negara Islam. Kedua, hijrah dari tempat yang banyak bid'ahnya ke tempat yang di situ ahli sunnah. Ketiga, hijrah dari tempat yang banyak ahlu maksiat ke tempat yang banyak ahlu to'at. Keempat, hijrah di tempat yang banyak perkara-perkara yang haram, makanannya, minumannya, interaksi jual belinya ke tempat yang di situ tidak tercampur perkara-perkara yang haram. Yang kelima, hijrah dari tempat yang banyak penyakit ke tempat yang tidak ada penyakitnya. Dan semuanya ada dalilnya. Cuma tidak dikatakan lima gitu. Tapi dari sunnah kalau kita meneliti tidak lepas hijrah ini dari ini gitu semuanya. Letterlocknya tidak ada, tidak ada kata-kata limanya. Tetapi petunjuk limanya ada. Gitu. Cuma kalau orang awam memang tidak tahu kata limanya itu. Cuma para ulama yang meneliti dengan secara seksama tahu lima itu walaupun tidak disyaratkan kata-kata lima. Gitu. Kalau ini dikatakan karena Nabi Wasallam tidak mengatakannya sama. Semua pembagian itu bid'ah kalau begitu. Kalau ini dibenarkan, kalimat dibagi kepada tiga, hukum taklif dibagi kepada lima. Ini diakui, maka ada kaidah dalam istilah kaidah umum la tufariqu baina mutamatsilaini wa la tumatsilu baina mutafariqaini. Jangan menyamakan perkara yang beda, jangan membedakan perkara yang sama. Karena kalau orang sekarang apa Perkara ini beda. Sama menurut saya. Beda. Orang itu muka baratul ukur. Artinya apa? Dia sombong kepada akalnya sendiri. Jadi eh, apa? Ini tidak benar istilah-istilah seperti ini karena ini adalah eh, wasilah saja. Contoh sekarang menggunakan mikrofon, ya kita berjalan lewat pesawat yang diperintahkan itu apa? Baligu anni walau ayat. Adapun menyampaikannya bagaimana, silakan tergantung kondisi. Yang penting sampaikan dariku. Mau menyampaikannya kata orang Jawa Barat gingkik, ini ke orangnya gitu, dengan sendirinya. Baligu anni. Atau saya lewat telepon dari kejauhan, baligu anni. Yang penting sampai. Wasilahnya tidak dibicarakan. Kenapa? Karena mudah yang penting tidak melanggar. Yang penting tidak tidak melanggar. Umpamanya menyampaikan dakwah kepada perempuan diawali dengan sendagurau dulu atau menyapa dengan suara-suaranya. Ya. Sampai dakwah tapi maksiat dulu. Ya. Bagaimana caranya? Mungkin dirubah suaranya kalau menelpon perempuan. Gak usah merdu-merdu. Para ibu nanya kepada Ustaz nggak usah dengan suara yang dirubah-rubah. bahkan mungkin sedikit tegas lebih baik biar tidak terfitnah ustadznya. Nah, ini baliguani walau ayah. Jadi apanya? Intinya baliguannya. Adapun menyampaikannya mau dengan majalah, menyampaikannya mau lewat televisi, menyampaikannya mau lewat radio, menyampaikannya mau lewat mikrofon, atau kita datang ke orang tersebut berjalan kaki, itu adalah perkara yang dibolehkan oleh agama. Karena perintahnya apa? Baliguani walau ayah. Dan ini sangat jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran. Adakah sholat sunnah setelah sholat Jumat dan sebelum sholat maghrib dan isya? Ya ada. Setelah sholat Jumat sangat jelas ya. Kemudian sebelum sholat isya dan sebelum sholat maghrib ada dengan dalil umum eh, apa? Bayna kuli adana ini sholatun di antara dua adan ada ada sholat. Kemudian juga Nabi Sallam, Sallu al maghrib, Sallu al maghrib, Qolah asalatan Nabi SAW mengatakan sholatlah kamu sebelum maghrib, sholatlah kamu sebelum maghrib sampai tiga kali. Bagaimana agar kita terhindar dari siksa kubur? Agar kita terhindar dari siksa kubur intinya adalah bertauhid kepada Allah Taala, beramal soleh, meninggalkan bentuk-bentuk kemaksiatan. Dan diantara yang menyebabkan orang diselamatkan dari fitnah kubur ya disebutkan dalam beberapa hadis salah satunya orang yang mati syahid orang yang ribat artinya ribat ribat itu jaga ya di perbatasan negara Islam ataupun menjaga dalam peperangan dikatakan ribatu yaumin walailah khairu min siyami syahrin wa qiyamiha wa man mata fi sabilillah ya Eh, yajri amaluhu makan ya'malu fi hayatihi wa amina minal fitnah. Kata Nabi SAW, ribat sehari semalam lebih baik ketimbang saum sebulan dan sholat malam sepanjang sebulan. Dan barang siapa yang mati ketika ribat di jalan Allah Ta'ala, maka amalan yang dia lakukan ketika hidup akan tetap mengalir dan akan diamankan dari fitnah Artinya dari fitnah kubur. Adapun salah satu penyebab orang diadab di kubur, salah satu yang pertama tidak membersihkan e, apa kotorannya setelah dia menunaikan kodoh hajat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Abbas. Kemudian pemakan riba, kemudian e, gulul. Gulul itu orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum di di apa dibagikan itu diantara penyebab-penyebab orang akan diadab kubur dan intinya adalah perkara-perkara maksiat Apakah seorang yang bertauhid uluhiyah namun mengingkari salah satu tauhid asma dan sifat? Misal, mengingkari istiwa di atas aras karena dia berkeyakinan Allah berada di mana-mana. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala Secara umum kalau mengingkari satu nama di antara nama Allah hukumnya kafir, hukum asal. Tetapi apabila orang mengingkari itu banyak penyebabnya. Dalam arti mengingkari tidak menetapkannya. Tapi kalau dia mengingkari setelah dia tahu dalilnya, maka jangankan mengingkari satu nama, mengingkari satu huruf aja dalam Quran hukumnya kafir. Tetapi orang yang tidak mengimani salah satu sifat itu banyak alasannya. Imam mendoibkan hadisnya atau dia mentakwil maknanya karena ada subhat. Contoh istiwa diartikan istaula. Maka yang seperti ini tidak sampai kepada derajat kafir tapi mubtadi fasik. Ya. Mubtadi fasik. Artinya tidak tidak sampai dikafirkan. Ya, karena adanya syubhat ya seperti umpamanya ada syubhat kalau menetapkan istiwa takut menyamakan Allah dengan makhluknya tansim, jihad dan sebagainya dalam istilah-istilah mereka. Walaupun Imam Abu Hanifah rahimahullah taala pernah berkata, Eh, Ida kila li rojul aina Allah faqala la adri fakon kafar. Kata Imam Abu Hanifah kalau orang ditanya di mana Allah lalu dia mengatakan tidak tahu entah di luar alam entah di dalam alam atau di mana lalu dia mengatakan tidak tahu maka dia kafir. Kenapa? Orang yang mengatakan tidak tahu di mana Allah kafir berarti Allah itu tidak ada. Seolah-olah dia menyembah zat yang tidak ada. Bahkan para ulama mengatakan orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana lebih selamat ketimbang orang yang mengatakan tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Seperti kaum Jahmiyah. Bahkan lebih baik orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana ketimbang mengatakan tidak tahu. Karena kalau mengatakan ada di mana-mana, setidaknya mengatakan Allah itu ada itu. Walaupun ya perkataan ini pun keliru. Karena yang benar Eh, Allah Ta'ala tinggi di atas makhluknya, tinggi di atas arasnya. Tapi kalau ditinjau dari sesat itu kan punya tingkatan. Jadi sesat itu punya tingkatan dan punya darajat. Bagaimana menjawab pertanyaan orang eh, pernyataan orang yang bertawasul dengan mayit dan mereka mengatakan bahwa mereka tidaklah menyembah kubur tetapi meminta untuk didoakan oleh mayit. Ya. ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan gampang jawabnya bacakan ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada Allah berfirman, sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka janganlah engkau beribadah atau meminta kepada selainnya. Bacakan ayat Ud'uni astajib lakum. Bacakan hadis Ida sa'alta fas'alillah. Wa ida sta'anta fasta'in billah. yang mendatangi pawang hujan dan mengandungkan jimat telah melakukan syirik besar e, tergantung orang yang bertanya kepada pawang hujan kalau dia meyakini bahwa yang mendatangkan dan menurunkan hujan ini atas kemampuan pawang tersebut maka dia masuk kepada kufrul akbar apabila orang menggantungkan jimat dia meyakini bahwa jimat tersebut memberikan manfaat atau madorot pada dirinya maka ini jelas dia adalah syirkul akbar artinya masuk kepada syirik syirik besar jadi dia masuk kepada syirik besar. Tapi kalau orang menggantungkan jimat, dia mengatakan bahwa jimat ini sebagai sebab dan Allah Ta'ala yang menetapkannya, maka ini masuk pada syirkul asgor. Karena dia bergantung kepada suatu sebab yang tidak ada ataupun yang tidak dibenarkan secara akli, secara apa? Secara e, tujrubah, secara kauni dan secara apa syar'i maka dia masuk kepada sirkul asgor kalau seperti itu tentang koperasi insya Allah nanti ada daurah ya tentang koperasi nanti aja tentang masalah koperasi کی شکارت posisi kaum atau manusia yang terlahir sebagai non-muslim di hadapan Allah mengingat mereka tidak pernah meminta terlahir sebagai non-muslim apakah ini juga qadarullah mohon penjelasannya iya dia terjadi dengan takdir Allah tetapi di sini dinamakan dengan takdir kauni tetapi tidak dengan takdir syarang. Dan dia tidak boleh dan tidak bisa berhujah dengan takdir kauni. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala telah memberikan kepada manusia itu jalan untuk menempuh kebenaran mengetahui kebenaran. Salah satunya Allah Ta'ala mengutus para nabi, mengutus para rasul, kemudian membangkitkan orang-orang alim dalam setiap saat, menurunkan kitab-kitab. Ini sebagai hujah takdir syar'i kepada manusia. Yang kedua, bahwa Allah Taala telah menciptakan dalam diri manusia wasilah untuk semua itu. Seperti Allah Taala menciptakan akal bagi manusia, menciptakan penglihatan, pendengaran yang semua itu adalah merupakan ada watul iman, yaitu perangkat-perangkat untuk beriman. Jadi perangkat-perangkat untuk apa? Beriman. Yang ketiga, bahwa Allah Taala telah menciptakan bagi manusia itu adalah kudroh dan istitoah. Dan itu adalah semuanya wasilah agar manusia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Taala. Maka dengan itulah manusia tidak bisa berhujah dengan takdir bahwa saya takdirnya kafir, bahwa saya takdirnya maksiat. Ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah memberikan adawah itu. Dan itu menjadi hujah bagi manusia. Sehingga manusia tidak bisa berhujah dengan takdir. Dan tidak boleh berhujah dengan dengan takdir. Di samping yang lain bahwa kita tidak tahu apakah takdir kita itu. Bagaimana kita berhujah dengan sesuatu yang kita tidak tidak tahu maka seorang mukmin diwajibkan untuk berjalan atau manusia berjalan dan mencari. Dan untuk hari ini tidak ada dan sangat sulit untuk mengatakan ada yang dinamakan dengan orang yang dinamakan dengan lupa fatrah. Kenapa? Sebab ilmu Islam ini, seruan Islam ini, kalimat Islam ini telah masuk ke seluruh penjuru dunia dan telah sampai hujah ya hujah kenabian hujah tauhid secara umum telah sampai sehingga tidak bisa jadi oh, apa alasan yang dinamakan udur bijahal jadi tidak bisa lagi sebagai udur bijahal Boleh tidak di dalam Islam kita umatnya memelihara jin? Karena ada dai sebagian orang muslim bicara dengan asal kita tidak diperbudak olehnya, tapi kita memperbudak dia, jin. Allah Ta'ala alam Iya kalau mengatakan haram atau musyrik maka perlu kepada dalil kalau kata-kata melarang atau kata-kata mungkin setiap orang yang punya hubungan dengan jin berarti apa musyrik maka tidak berani untuk dikata seperti itu tetapi ada dua pertanyaan yang harus kita teliti Pertama, bahwa Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma yakni di antara kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan yang tidak memiliki manfaat dan memelihara jin 99% menyeret orang kepada syirik bahkan mungkin 99,5 bahkan kalau saya mengatakan koma 9 hanya sekitar satu nol sekian yang orang akan selamat ketika punya hubungan dengan jin terlepas dari syirik terlepas apa dari syirik karena jin itu tidak bisa dipastikan apakah dia jujur muslim atau bukan ya, itu sehingga termasuk juga kekeliruan orang ketika merukyah ini jin muslim ini jin kafir lalu diyakini 100% nggak bisa siapa yang yang yang apa yang meyakinkan antum punya rawi enggak kalau dia mengatakan dia adalah muslim beneran kalau manusia kan antum punya rawi punya saksi kalau dia muslim beneran kalau jin siapa yang menjadi saksi bahwa dia muslim beneran mengaku muslim, saya ketemu dengan jin muslim bukan? Saya ketemu dengan jin kafir ataupun sunni ataupun apa? Tidak ada. Yang kedua, kita lihat adakah amal para sahabat, para tabiin, para tabiun tabiin mereka adalah berinteraksi dengan jin dan tidak punya jin? Kalau salah soleh mereka tidak punya seperti ini, kita buat apa? Karena apa yang kita amalkan di dunia ini sesuatu yang memberi manfaat gitu. Yang memberi manfaat. Tetapi tanpa niat hari ini jin muslim pada hadir di sini sebagiannya nih. Bahkan mungkin ada yang di sela-sela antum. Yang jelas para malaikat hadir di sini insya Allah. Dan mereka bersolawat buat kita. Ya. Sebagian jin. Ada yang mereka itu pulang nanti dan ikut menyampaikan pembagian tauhid yang tadinya. oleh sebab itu, ya, orang yang mencari ilmu mulia. Adapun kita berbicara tentang boleh ataupun tidak boleh, ya, buat apa? Karena itu semua tidak pernah dilakukan ya, oleh para sahabat, para tabiin, para tabiin tabiin. Mereka memelihara jin dan sebagainya. Ya kemudian nyuruh jin dan sebagainya. Masih ada pertanyaan? Silakan. Iya. Rasul dalam makna yang membawa wahyu dalam makna yang membawa risalah tidak ada dari kalangan jin Rasul untuk kalangan jin adalah rasul yang diutus kepada manusia. Oleh sebab itu, para nabi yub'atu ala takilain Bahwa para nabi, para rasul dan termasuk nabi kita diutus untuk dua makhluk yaitu jin dan manusia. Nah, untuk memastikan kita lihat surat Al-Jin. Surat apa? Surat Jin biar lebih jelas ya ayatnya. Surat Jin. Qul uhiya ilayya annahu stama'a nafaru minal jinni faqalu inna samina qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa la nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok dari kaum jin mereka mendengarkan Quran. Kalau inna samina Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi. Lalu mereka mengatakan kami apa? Beriman, menunjukkan bahwa rasul yang diutus kepada jin adalah rasul yang diutus kepada apa? manusia dan nabi kita diutus untuk dua kelompok makhluk yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia. Adapun kalau rasul dalam makna pembawa petunjuk maka termasuk ulama bisa dikatakan makna rasul artinya rasul yang membawa apa risalah seperti kaum jin kepada jin lagi gitu. setelah dia mendengar wahyu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah bahwa tidak ada rasul yang diutus secara khusus kepada apa kepada jin tapi rasul yang diutus kepada jin adalah rasul yang diutus kepada manusia demikian juga kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan sebagainya ada lagi 5 menit lagi yang mau bertanya silahkan Tidak ada cukup? Ya. Pertanyaan tidak mesti yang lain. Adapun tentang asuransi karena besok ada apa? Daurah tentang operasi asuransi. Ini pertanyaan saya anggota koperasi setiap tutup buku saya mendapat uang. Saya tahu uang itu adalah haram atau riba. Kemanakah saya harus menginfakannya? Bolehkah ke orang tua? E, pertama, antum tidak boleh menghukumi semuanya riba. Keun apa apa yang antum dapatkan dari koperasi setelah tutup buku mungkin saja kalau pengelolaannya tidak ribawi itu adalah bagian keuntungan. Kalau sistemnya murabaha, mudoroba dengan sistem yang benar, nah maka tidak setiap kita interaksi dalam koperasi berarti ribawi, tergantung apa sistem yang ada di dalamnya. Kalau sistemnya ribawi ya ribawi, kalau sistemnya tidak ribawi ya tidak ribawi. Nah, kalau pertanyaannya ini benar bahwa itu adalah ribawi dan apa yang didapatkannya berarti riba, maka bagaimana? Pertama, diinfakan kepada sesuatu yang sifatnya umum ya dan bukan kepada sifatnya yang terhormat dan tidak boleh kepada orang tua ya jangan dikasih ke orang tua kasih riba ya ke orang tua yang bersih bersih saja ya. orang tua jangan dikasih keuntungan seperti ini nggak boleh ya ya dibikin umpamanya apa untuk jalan untuk wc atau mungkin sebagian para ulama ada yang membolehkan orang yang terlibat utang, yang udah bangkrut, ya, yang udah bangkrut, udah muflis. Sebagian para ulama ada yang membolehkan. Tetapi menurut sebagian para ulama ini terlalu tawasu, ini terlalu apa memudahkan dan meluas itu. Maka yang paling sempit para ulama mengatakan boleh. Tapi hal-hal yang tidak terhormat jangan untuk bikin masjid, jangan untuk bikin sekolah, tapi yang sifatnya umpamanya bikin jalan, bikin WC dan semisalnya. Barangkali sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ya kita bisa bertemu lagi pada bulan yang akan datang dengan pembahasan berikutnya berkaitan dengan masalah tauhid dan usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi dalam pelajaran pertama dalam kitab ini berkaitan dengan masalah